Takwa dalam artian kita menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi segala larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Sebab hanya dengan dasar takwa inilah yang akan mengantarkan kehidupan kita yang bahagia. baik di dunia ini ataukah kelak di alam kubur ataukah dalam kehidupan yang abadi di dalam akhirat di dalam surga Allah hadirin jemaah jemaah yang dirahmati oleh Allah seolah telah menjadi catatan takdir dalam sebuah sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Bayhaqi dan At-Tabrani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salahu awwali hadhil ummah بالزهادة wal masa keemasan puncak kejayaan generasi pertama umat nabi ini adalah karena dua faktor yang pertama adalah karena zuhud tidak cinta dunia wal yakin dan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu Rasulullah telah berhasil membina individu-individu muslim yang kuat. Beliau telah berhasil menjadikan komunitas muslim yang indah dan bagus. Mulai dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya merupakan adalah orang-orang didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian makin belakang waktu terus berjalan, tahun terus melewati kehidupan umat Islam, maka kemudian sedikit demi sedikit persaudaraan di antara semua umat Islam itu tergerus, kemudian berkurang, memudar dan seterusnya. Apa saja faktornya? Paling tidak ada dua hal. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sabda Nabi iyyakum wadhdhan jauhilah oleh kalian prasangka jauhilah sesuatu yang tidak ada buktinya jauhilah hal-hal yang mudah terbersit di dalam hati kita yang datangnya prasangka-prasangka itu dari setan jauhi itu kenapa kata Nabi fa inna dhanna akdzabul hadis karena yang namanya prasangka adalah perkataan yang paling dusta wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa fi riwayatin wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana dan janganlah kalian saling tajassus janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan sesama umat Islam janganlah kalian saling membuka kesalahan-kesalahan umat Islam Jangan saling iri hati di antara sesama umat Islam. Kemudian jangan saling marah di antara sesama umat Islam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wahai hamba-hamba Allah, jadilah kalian semua bersaudara. Ternyata apa yang menjadikan dahulu Rasulullah memperkuat di antara satu dengan yang lain karena beliau-beliau para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita di dalam hatinya tidak memiliki penyakit hati. Mereka dijauhkan dari yang namanya prasangka-prasangka buruk kepada sesama saudaranya. Kita hari ini di tempat sholat yang sama, saat kita menghadap ke Ka'bah yang sama, di sebelah kita berdirinya berbeda, di sebelah kita cara memegang tangan saat sholat berbeda, kita kemudian memiliki prasangka yang buruk, kemudian kita meliriknya, kita memandangnya dengan pandangan yang seolah dia adalah ahli neraka, ahli bid'ah, dan seolah dirinya lah yang kemudian merasa paling benar. Inilah yang oleh Rasulullah disebut sebagai penyakit yang kemudian dapat memudarkan, dapat menghilangkan persaudaraan sesama muslim. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Allah wa rasulahu wa la tanaza'u patuhilah Allah patuhilah rasulnya dan janganlah kalian berdebat janganlah kalian bertengkar sesama muslim jangan kalian memperkaolokkan satu dengan yang lain yang sesama muslim kenapa orang yang sesama muslim bertengkar, orang yang sesama muslim berdebat, fatafshalu, maka kalian akan menjadi penakut. Kalian akan menjadi orang yang tidak ada keberaniannya. Watadhabari hukum dan kekuatan kalian akan hilang, kekuatan kalian akan pudar. Besarnya agama kita kemudian menjadi kecil. Kenapa? Karena sesama muslim sering bertengkar. Maka Jangan pernah menyalahkan orang lain yang mengadu domba kita. Jangan menyalahkan terlebih dahulu orang-orang luar di sekitar kita. Kalau kita sesama muslimnya sendiri belum menjalankan perintah Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan juga firman Allah dalam ayat ini. Oleh karenanya, ternyata untuk menjadi muslim yang bisa bersaudara dengan indah sebenarnya dengan cukup dua modal perbaiki hati kita untuk berprasangka baik kepada sesama muslim lalu hilangkan perdebatan kita dengan sesama muslim yang merasa paling sunnah yang merasa paling sesuai dengan nabi yang merasa paling mengikuti tuntunan paling benar mengapa sebab semua ulama kita juga berdasarkan Al-Quran dan hadis juga berdasarkan dalil-dalil yang kuat di dalam agama Hadirin jemaah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ketika kemudian kita perlu memupuk, kemudian kita perlu menguatkan kembali sendi-sendi persaudaraan di dalam agama kita. Tengoklah Rasulullah. Nabi teladan yang sempurna itu paling tidak telah melakukan tiga bentuk persaudaraan sesama muslim. Pertama, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih beliau berdua Abdurrahman bin Auf beliau berkata, "Lamma qadimna al-Madinah, akha Rasulullah baini wa baina Sa'd bin Rabi." Ketika kami para sahabat dari negeri Mekah berhijrah menuju kota Madinah, Nabi mempersaudarakan saya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Kemudian yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat Abu Darda dengan sahabat Salman Al-Faris dan sahabat-sahabat yang lain yang pada intinya dalam bentuk persaudaraan pertama ini Rasulullah mempersatukan individu individu personal-personal sesama umat Islam kemudian dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan ketika kami datang ke kota Madinah di suku Madinah itu ada dua kabilah besar yang sedang bertengkar dua kabilah itu awalnya mereka adalah bersaudara tetapi mereka kemudian mengalami peperangan persaudaraan yang tidak pernah selesai. Begitu Rasulullah datang ke kota Madinah, dua kabilah itu dipersatukan. Dua kabilah itu diikatkan oleh Nabi ukhuwahnya. Bukan sekedar ukhuwah, sebab dua kabilah ini memang memiliki darah yang sama, memiliki kabilah yang sama di awal nenek moyang mereka. Siapa itu? Yaitu kabilah Khazrat dan kabilah Aus. Maka sejak beliau Rasulullah datang ke kota Madinah, sudah ada dua kekuatan besar, kekuatan individu dan kekuatan sahabat yang berada di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah bentuk persaudaraan Rasulullah yang diikat antara sahabat yang hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah yang disebut dengan sahabat Ansor. Maka kemudian kedua sahabat ini mereka mengikrarkan untuk merasa bersaudara bahkan masih dalam riwayat Imam Bukhari sahabat Ibnu Abbas yang merupakan sepupu Rasulullah Abdullah bin Abbas ini berkata lamma qadimal muhajirun al-Madinah ketika sahabat-sahabat imigran sahabat-sahabat yang datang dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah yarisul muhajir al-ansari maka biasanya orang yang datang dari sahabat yang datang dari Mekah itu ketika sampai di kota Madinah ketika ada sahabat di Madinah yang meninggal dunia sahabat muhajirin ini menerima warisan dari sahabat Ansor mengapa karena kuatnya Rasulullah mengikat persaudaraan di antara mereka padahal di antara mereka berdua tidak ada nasab di antara mereka tidak ada hubungan kerabat saking eratnya dua sahabat yang berbeda ini antara satu dengan yang lainnya saling mewariskan hartanya sampai kemudian turun ayat Allah wa lakum mawali dan kami jadikan dari masing-masing kamu adalah nasab-nasab setelah turun ayat ini sahabat muhajirin sudah tidak boleh menerima lagi warisan yang bukan dari keluarganya yang ada di kota Madinah Kemudian, begitu kuatnya Rasulullah telah mempersatukan para sahabat ini, inilah yang kemudian menjadi indahnya kehidupan kita. Bahkan ketika di Madinah, Nabi bukan hanya berhasil menjadikan persaudaraan sesama muslim, bahkan yang non-muslim pun kemudian diikat dalam satu perjanjian kehidupan dalam bernegara, yaitu yang dikenal dengan wasiqatul Madinah atau piagam Madinah saat itu ada Yahudi Yahudi Madinah, kemudian ada Nasoro Najron. Mereka ini oleh Rasulullah diikat dalam satu kehidupan berbangsa. Dan wasiqatul Madinah inilah atau piagam Madinah inilah yang menjadi inspirasi besar bagi para ulama kita untuk mendirikan NKRI ini bukan hanya sekedar muslimnya, tetapi non-muslimnya pun juga hidup bersama dalam satu bangsa. Kemudian, setelah ini berhasil, kemudian Rasulullah luar biasa dalam membangun ini, maka tidak ada contoh lagi bagi kita kecuali mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sudah sesuatu menjadi kewajaran di antara manusia ada perbedaan yang membedakan adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Ketika Rasulullah berhasil mengikat persaudaraan itu, bukan berarti tidak ada perbedaan di antara para sahabat, tetap ada. Imam Ahmad kemudian juga Imam At-Tabrani mengumpulkan sebuah riwayat yaitu ketika Ali bin Abi Thalib beliau meriwayatkan kata Ali ada tiga sahabat ketika cara membaca Al-Qur'annya berbeda-beda. Kan Abu Bakrin idza qara yukhafit. Cara baca Abu Bakar membaca Al-Qur'an adalah dengan suara lirih. Wa qara Umar yajhar. Sementara Umar bin Khattab membacanya dengan suara lantang dengan suara keras. Wa kana Ammar ya'khudhu min surati kadza wa surati kadza. Sementara Ammar bin Yasir cara membaca Al-Quran dia mengambil dari satu surat ke surat yang lain. Kemudian perbedaan cara sahabat membaca ini dilaporkan kepada Nabi. Marahkah Nabi? Tidak. Apakah Nabi kemudian mengatakan, kamu melakukan sesuatu yang tidak saya ajarkan? Tidak. Tidak seperti itu Nabi kita. Nabi bertanya, Ya Aba Bakrin lima tu khafid. Abu Bakar, mengapa engkau lirihkan bacaan suaramu? Abu Bakar menjawab, Inni la usmi uman unaji. Nabi, saya membaca Al-Quran ini dalam rangka bermunajat kepada Allah. Saya dalam rangka berdialog dengan Allah, berkonsultasi dengan Allah. Selirih apapun suara saya, Allah mendengarnya. Nabi kemudian tidak menyalahkan dan Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, lima tajhar bi atik. Umar, mengapa engkau suaramu lantang ketika membaca Al-Qur'an? Mengapa engkau keraskan bacaan Al-Qur'anmu? Umar menjawab, ini ufzi'u syaitan wa ukidhul wasnan." Nabi, saya membaca Al-Qur'an dengan suara lantang ini agar saya mengusir setan dan supaya saya tidak mengantuk. Kalau hari ini kita menemukan umat Islam sebagian ketika melakukan ibadah suka yang dengan lirih-lirih, jangan salahkan dia memiliki sandaran sahabat yang pernah melaporkan itu kepada Nabi yaitu Abu Bakar. Kalau Anda mendengar orang Islam membaca Al-Quran dengan suara keras, zikirnya keras, apapun dalam aktivitasnya diantaranya dengan suara keras, jangan salahkan juga. Sebab dahulu sudah ada sahabat dengan suara yang keras dan ternyata Nabi tidak menyalahkan. Ketika Nabi bertanya kepada sahabat yang ketiga Ammar bin Yasir, Ya Ammar lima ta'khudhu min surati kada wa surati kada. Ammar, mengapa engkau suka mencampur-campurkan bacaan Al-Quran dari satu surat ke surat yang lain. Ammar bertanya balik kepada Nabi, atas mauni akhudhu min ghairil Qur'an. Nabi, pernahkah engkau mendengar bahwa bacaan Al-Quran yang saya campur itu dengan selain Al-Quran? Nabi menjawab, lah, enggak. Yang kamu baca Al-Quran semua. Menyikapi perbedaan tiga sahabat ini, Nabi kita bersabda, fakulluhu tayyib semuanya bagus. Abu Bakar dengan suara lirihnya bagus. Umar dengan suara lantangnya bagus. Ammar bin Yasir dengan surat yang satu ke surat yang lain juga bagus. Inilah yang kemudian diteladankan oleh Nabi kita. Ketika terjadi perbedaan di antara kita sesama umat Islam, Nabi tidak menyalahkan Nabi tidak membid'ah-bid'ahkan, Nabi tidak mengklaim dengan bid'ah dan seterusnya. Kalau Nabi cara menyikapinya dengan begitu halusnya, lalu saat kita menyikapi perbedaan dengan mengatakan bid'ah, siapa yang kita tiru? Siapa yang Anda teladani? Siapa yang kemudian Anda jadikan sosok teladan dalam persaudaraan sesama muslim? Sementara Nabi sama sekali tidak pernah mengajarkan hal itu terakhir ada dua ayat yang kemudian perlu kita tekankan di sini. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Ingatlah wahai umat Islam akan nikmat Allah saat kita dahulu mungkin pernah saling bermusuhan dan kemudian hari ini kita telah mendapatkan nikmat dari Allah kita telah menjadi saudara kemudian Allah pertegas lagi dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah." Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Kita memang berbeda warna kulitnya. Kita memang tidak sama mazhabnya. Kita boleh jadi tidak sama partainya. Kita boleh jadi beda bahasanya. Kita boleh jadi beda segala-galanya tetapi ada satu ikatan yang paling kuat yang mempertemukan kita semua untuk ibadah kepada Allah, yaitu keimanan kita, yaitu kepasrahan kita untuk beribadah kepada Allah, yaitu agama Islam. Fa'aslihu baina akhawaykum. Maka islahkanlah, maka perbaikilah kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di antara kita. Sekali lagi, Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan kepada kita berseteru tidak pernah mengajarkan kita untuk mencabut persaudaraan sesama muslim dan semoga Allah memberi kekuatan kita untuk saling husnuzon berprasangka baik kepada siapapun di antara umat Islam baik yang berbeda mazhab baik yang berbeda cara memahami Al-Quran atau hadisnya ataupun segala-galanya sebab dengan husnuzon dan memperbaiki hati insya Allah kita akan semakin kuat persaudaraan kita sesama muslim آمين اللهم آمين إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله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 تقوى وحافظوا على الصلوات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار سر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر